baca Quran baca ayat-ayat ketika bercerita tentang makanya Quran itu tidak disusun surat Musa semua surat Isa semua surat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua tidak ketika kita baca Al-Baqarah ketemu dengan cerita Musa ketemu dengan cerita Bani Israel ketemu dengan cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran satu halaman seribu makna terkandung di dalamnya Kata Syekh Abdullah Daras, dia seperti permata yang memiliki banyak aspek sisi cahaya. Baca dari aspek kesehatan, ketemu. Baca dari aspek akidah, jumpa. Baca dari aspek akhlak, dapat. Baca dari aspek tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, nampak. Bercala dia berulang-ulang. Bahawa sibuk mengkaji nun mati berjumpa dengan qam. Membahas tentang ifa'unnah bila'unnah qalqalah. Bagus. tapi berhenti sibuk pada bunyi saja ada yang lebih utama daripada itu apa mudahan bagaimana Al-Quran menjadi hidayah ketika hati susah dibaca datang ketenangan ketika dunia tampak sempit dibaca datang ke lapangan jangankan membacanya jangankan membukanya mendengarnya baik-baik wa idza quri'al quran kalau Quran dibacakan fastami'u lahu dengar baik-baik wa ansitu diam la'allakum turhamun turunlah rahmat turun ketenangan ke dalam hati tidak ada yang dapat menenangkan yang bersifat batin kecuali yang batin juga ini tenggorokan zohir yang menenangkan yang zohir ini zohir juga ini zohir disediakan untuk menenangkan yang zohir. Ini perut zohir. Tidak ada yang bisa menenangkan yang zohir. Kecuali yang zohir juga. Apa itu? Makanan. Tapi yang batin mau ditenangkan dengan yang zohir. nggak ketemu. Simpangnya lain. Zohir tenangkan dengan zohir. Batin tenangkan dengan batin. Banyak orang sarang salah. Datang orang mau minta pak makan pak belum makan suruh berzikir dia ya mana bisa orang minta makan dia kasih nasi bungkus menenangkan ususnya dengan makanan setelah dia kenyang baru suruh dia berzikir udah kenyang udah coba zikir subhanallah subhanallah subhanallah gimana tenang tenang pak tenangnya di mana di sini pak yang batin tenangkan dengan yang batin sekarang orang stres, dibawa jalan-jalan ke Danau Maninjau. Stres, galau, dibawa ke danau. Orang yang hatinya tenang nengok danau, subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dia sedang stres, dibawa nengok danau. Apa yang kau lihat? Ah, rasanya aku mau terjun aja ke dalam. Tak bisa menenangkan yang batin itu bawa dia ke masjid suruh dia berzikir bawa dia sholat setelah hatinya tenang baru nampaknya eh luas ternyata dunia ini ya tadi pandanganku udah sejengkal aja udah rasanya ini banyak orang sekarang salah menyikapi yang zahir dengan yang batin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beruntungnya bapak-bapak yang punya anak-anak yang sudah menenangkan diri dari sejak muda belia. Bertuahnya pula anak-anak yang punya bapa ibu yang menenangkan dia dengan kalimah-kalimah tauhid, dengan tasbih, tahmid dan takbir, dengan membawa dia ke masjid kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makin banyak ngaji hati makin tenang, lanjutkan. Kalau makin banyak baca Quran hati tenang, teruskan kalau sudah belajar dengan guru hati menjadi baik teruskan tapi kalau hanya menjadi garang menjadi makin buta menjadi orang yang melawan maka kita sedang bersangka-sangka berbuat baik padahal kita sedang dipermainkan setan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mereka menyangka sedang berbuat baik padahal mereka sedang dipermainkan. Nauzubillah. Islam mendatangkan ketenangan batin. Kalau sudah tenang, barulah bisa mencari nafkah dengan baik. Keluar dari masjid, waktu masuk tadi ke dalam mau cari ketenangan. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Curahkan rahmatmu supaya hatiku tenang. Curahkan rahmatmu supaya otakku tenang. Curahkan rahmat supaya batinku tenang setelah dapat rahmat Allah keluar ke masjid Allahumma ftah li abwa fadlik bukakan pintu rezeki